Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita setelah selesai membahas atau menyebutkan tentang permasalahan jahiliyah yang ke 67 kita sekarang memasuki permasalahan jahiliyah yang ke-8. Nah, barakallahu fikum. Yang mana yang ke-8 ini? Nah, barakallahu fikum ritual atau perbuatan-perbuatan orang jahiliyah terdahulu mereka melakukan amalan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Yang mana mereka barakallahu fikum tentunya tidaklah berada di atas kebenaran, namun hawa nafsu, ambisi yang tidak bersumberkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Perhatikan di situ sekarang kita akan masuki nah permasalahan yang ke 8. Nah, barakallahu fikum. Permasalahan yang ke 8 ini barakallahu fikum. Nah, di situ disebutkan dalam babnya al-istidlalu bi anna ma 'alaihi dhu'afa laisa haqqan. Jadi mereka berdalilkan bahwasannya nah keadaan yang orang-orang lemah itu berada di atasnya itu nggak benar. Jadi mereka kalau memandang kebenaran itu berada pada orang-orang yang lemah, mereka nggak terima. Dia inginnya yang namanya kebenaran itu berada di tangan orang-orang kaya, orang-orang kuat gitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka memandang bahwasanya apa? Mereka berdalilkan bahwasanya enam perkara yang orang-orang lemah berada di atasnya itu bukan kebenaran. Nah, kita baca saja apa yang sampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala perhatikan Al-mas'alatu tsaminah permasalahan yang ke-8. Permasalahan yang ke keberapa? Yang ke-8. Naam. Kata beliau, al-istidlalu ala butlan syai' bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. 6. Istidlal yaitu mereka berdalilkan. Nah, berdalilkan atas batalnya atau batilnya atau kelirunya sesuatu itu atau batilnya sesuatu itu dengan cara apa? Dengan cara bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Karena yang mengikuti atau karena tidak ada yang mengikuti kecuali orang yang lemah. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka kalau melihat ajaran yang benar, Al-Qur'an dan As-Sunnah misalkan, tapi yang mengikuti adalah orang-orang fuqara dan masakin atau orang-orang yang lemah gitu, mereka nggak anggap itu benar. Eh? Justru atau bahkan mereka menganggap bahwasanya itu adalah apa? Adalah kebatilan karena yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah. Kaqaulihi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Anu'minu laka wattaba'akal ardalun?" Apakah kita harus beriman kepadamu Padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang rendahan. Bayangkan ini. Jadi mereka menganggap bahwasannya orang-orang rendahan nah, yang mengikuti Rasulullah SAW itu tidak berada di atas kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Mereka ya mereka berarti berdalilkan bahwasannya mereka menganggap kebenaran itu berada pada orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat. Hampir mirip dengan sebelumnya ya. Nah, barakallahu fikum. Aywa. Wa dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ulai manallahu 'alaihim min bainina." Apakah mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan karunia? Naam di antara kita. Ya, naam. Faraddallahu biqaulih kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah dengan firman-Nya, "Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin?" Tidakkah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang orang-orang yang bersyukur di antara mereka? Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Jadi jangan sampai menganggap bahwasanya kita ini nah barakallahu fikum atau jangan sampai kita Nah, kemasukan pemikiran yang sangat berbahaya ini. Nah, pemikiran jahiliyah yang mereka berdalilkan bahwasannya nah kebenaran itu berada kepada orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya dan semisalnya dan mereka berdalilkan bahwasannya sesuatu itu adalah batil ketika yang memegang adalah orang-orang yang lemah. Nah, ini belum tentu ya. Nah, sudah kita sebutkan barakallahu fikum kebenaran itu diukur dari apa? itibanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah eh, itibaknya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Naam, barakallahu fikum. Seperti itu. Syarahnya qala Syekh Salih Al-Fauzan Habibullah taala syarah hadihil masalatu aksul lati qablaha. Permasalahan ini adalah lawan daripada atau sebaliknya dari yang sebelumnya. Nah, atau balikan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya dulu apa? Yang sebelumnya dulu permasalahan yang ke ketujuh barakallahu fikum yaitu orang-orang jahiliyah menyatakan bahwasannya kebenaran itu diukur dari apa? Nah, dilihat pada orang-orang kaya, orang-orang memiliki kedudukan, orang-orang kuat dan semisalnya. Nah, itu dianggap kebenaran seperti itu. Jadi kebenaran itu nah kalau fikum kalau eh, orang-orang eh, miskin, orang-orang fakir itu nggak dianggap benar gitu loh ya. Jadi mereka berdalilkan bahwa saya kebenaran itu berada pada orang-orang kuat, eh, pemimpin, penguasa, pemerintah, eh, barakallahu fikum atau yang memiliki kedudukan. Nah, ini lawannya sekarang. Yang sekarang lawan daripada yang sebelumnya. Lawan daripada apa? Nah, kebalikan dari permasalahan yang keberapa? Yang ketujuh. Apa itu? Mereka berdalilkan bahwasannya batilnya sebuah sesuatu perkara atau batilnya suatu perkara, nah, atau kelirunya sebuah perkara itu dengan cara apa? Mereka memandang dengan cara ketika yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah. Ewa, sebaliknya Paham ya maksudnya ya sama-sama keliru dua-duanya. Yang ketujuh juga keliru, yang kedelapan juga keliru. Kalau yang ketujuh kan dilawan dalam artian yang ketujuh kan mengatakan apa? Bahwasanya mereka berdalilkan bahwasanya kebenaran itu berada kepada orang-orang yang kuat, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, sekarang sebaliknya, bahwasanya kebatilan, nah mereka berdalilkan bahwasanya kebatilan itu diukur atau dilihat kepada orang yang mengikuti, nah mengikuti itu adalah orang-orang lemah. Nah, seperti itu, sebaliknya. Kata beliau, Hadil masalah tu aksulati qablaha. Permasalahan ini adalah lawan daripada yang sebelumnya. Nah, ya, kebalikan dari yang sebelumnya. Wahyal istidlalu bil kuwah ala anna ashabaha ala yaitu pendalilan atau mereka berdalilkan dengan kekuatan bahwasanya para pengikutnya itu berada di atas kebenaran. Kalau kuat, kaya, kedudukan tinggi, punya jabatan itu baru dianggap benar. Tapi kalau orang lemah, miskin, fakir, tidak punya titel, tidak punya gelar, tidak punya jabatan itu di atas kebatilan. Itu yang sebelumnya. Naam. Wa fi hadil mas'alah yastadilluna bidda'fi. Dan pada permasalahan sekarang ini yang kedelapan ini mereka berdalilkan bidda'fi dengan kelemahan ala anna du'afa'a bahwasanya orang-orang yang lemah laisu 'alal haq. Mereka tidak di atas kebenaran. Ini bahayanya. Jadi mereka menganggap bahwasanya yang namanya kebenaran itu berada pada orang-orang yang kuat. Kalau orang-orang lemah, eh, itu nggak dianggap eh, tidak dianggap di atas kebenaran, walaupun berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita tidak al sunnah wal jamaah itu memandang tidak dilihat dari kekuatan ataupun Nah, barakallahu fikum fakir miskin atau tidak, selama dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, fahmi salafil ummah, baik dia orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah, tetap kita katakan ahlus sunnah wal jamaah, tetap dikatakan di atas kebenaran. Alal haq barakallahu fikum. Naam seperti itu. Ayo. Apa kata beliau di sini? Laukanu ala haqqin ma saru du'afa. Nah, kalau seandainya mereka di atas kebenaran kata mereka nih ya kata orang jahiliyah kalau seandainya mereka di atas kebenaran niscaya mereka tidak akan apa tidak akan menjadi orang yang lemah katanya hadza mizanu ahli jahiliyah inilah timbangan yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah timbangan yang mereka pakai sangat berbahaya sekali karena akhirnya nanti ujung-ujungnya merendahkan orang-orang duafa orang-orang miskin orang fakir eh, mereka menganggap itu orang-orang keliru semua itu kalau yang berbicara orang-orang pejabat, orang tinggi, memiliki kedudukan diterima karena itu di atas kebenaran. Tapi kalau yang berbicara orang-orang rakyat biasa, rakyat yang miskin, yang fakir atau istilahnya nah dari kalangan ahlu sunnah nggak punya kekuatan misalkan dianggap itu keliru, batil. Ewa, na'am Allah musta'an, Allah musta'an. Naam. Kata beliau, hada mizan ahli jahiliyah. Inilah timbangan orang-orang jahiliyah. Naam. Fi ma'rifatil haqqi minal batil, di dalam mengetahui kebenaran dari kebatilan. Seperti itu mereka. Paham ya? Nah, seperti itu mereka jadi memandang itu mereka melihat dari kekuatan itu loh. Ini kuat atau lemah nih. Kalau lemah berarti pasti batil gitu loh. Kalau kuat wah itu yang benar. Itu kata mereka ya. Itu kata mereka. Wal billah. Naam. Wala ya'lamuna annal al-quwwata wa dha'fa biyadillah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya kekuatan dan kelemahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan dan perlu diingat bahwasanya kekuatan yang hakiki adalah kuat imannya, bukan kuat badannya. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah yang dinamakan kuat itu adalah orang yang kuat gulatnya atau kuat silatnya, kuat bela dirinya bukan, tapi yang dinamakan orang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika ngam barakallahu fikum dia marah, ditahan dirinya, tidak marah gitu. Itu ya orang yang kuat. ngambar barakallahu fikum seperti itu. Nah, Jangan sampai keliru ya. Eh, kekuatan imaniyah itu yang kita harapkan. Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minidh dhaif. Orang mukmin yang kuat imannya itu lebih Allah taala cintai dan lebih bagus keadaannya dibanding orang mukmin yang imannya lemah. Wa fi kullin khair, tapi masing-masing memiliki kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati ya. Jangan keliru dalam melangkah dan bertindak atau keliru dalam memahami. Naam. Wa anna dha'ifa qad yakunu 'ala al-haqqi wa huwa dha'if Nah, dan bahwasannya orang yang lemah itu bisa jadi dia di atas kebenaran. Nah, walaupun dia lemah. Wa anil kuno al batil dan bahwasannya orang yang kuat itu bisa jadi di atas kebatilan. Wa hadza mantiqu qaumin nuhin lamma da'ahum ilallah. Dan inilah yang diucapkan oleh kaum Nuh ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwai mereka mendakwai kaumnya nam kepada Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada al-haq. Apakah mereka menerima dakwah Nabi Nuh? Tidak. Nabi Nuh berdakwah sampai berapa tahun? Hah? Berapa tahun berdakwah dakwah Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa tahun? Ya, tidak menghasilkan kecuali sedikit. Padahal dakwahnya apa? Bukan puluhan tahun, ratusan tahun barakallahu fikum. Nah, 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun, bayangkan itu. Illa khamsina ama kecuali atau dalam artian kurang 50 tahun lagi sudah 1000 tahun bayangkan. Diberi umur yang panjang untuk mendakwahi kaumnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana? Eh? Semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hikmah syar'iyyah. Barakallahu fikum. Ada yang di antara mereka beribadah, ada di antara mereka tidak beribadah, ada di antara mereka beriman dan ada pula ada pula yang tidak beriman. Ini menunjukkan bahwasanya perintah ibadah itu adalah hikmah syar'iyyah, hikmah syar'iyyah yang mana jika Allah Subhanahu yang mana barakallahu fikum, na'am berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai tapi bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Buktinya apa? Buktinya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sampai ratusan tahun bayangkan barakallahu fikum, tapi tidak membawa na'am barakallahu fikum umatnya kepada jalan yang benar atau kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit, kecuali sedikit. Bahkan anaknya ketika dinasihati untuk naik ke kapal, kapal yang dibikin oleh Nabi Nuh alaihissalam nggak mau naik karena anaknya juga ikut orang-orang kufar. Wallahi pergaulan yang sangat berbahaya. Naam. Ayo, Pak. Nabi Nuh alaihissalam. Perhatikan sini. Wa hadza mantiqu qaumin Nuh dan inilah yang Nam yang keluar dari mulutnya kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh alaihissalam dakwah mereka. Qalu anu'minu laka al ardhalun. Apakah ka apakah kami harus atau apakah, apakah kami mau beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang rendahan? Bayangkan tuh Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang mereka ucapkan? Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Apakah kami beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang rendahan bayangkan tuh jadi mereka menganggap orang-orang rendahan itu di atas kebatilan padahal belum tentu gitu loh ya nah barakallahu fikum belum belum tentu orang yang rendah misalkan orang yang dhaif yang lemah itu belum tentu di atas kebatilan bisa jadi di atas kebenaran gitu loh nah barakallahu fikum perkara yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah semua perkara nah jadi hati-hati hati-hati jangan sembarangan nah Kata beliau di sini perhatikan yakni ad-du'afa minna yaitu yang dimaksud adalah orang-orang lemah di antara kita. Falau kunta ala haqqin lattaba'akal aqwiya katanya. Kalau seandainya kamu wahai Nuh, ini kata ucapannya kaumnya Nabi Nuh ya. Waliyatu billah, apa yang mereka ucapkan kalau seandainya kamu wahai Nuh di atas kebenaran, niscaya yang mengikuti kamu itu orang-orang kuat. Wah, ini menunjukkan bahwasanya kamu itu di atas kebatilan. Buktinya yang mengikuti kamu adalah orang-orang orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah, orang-orang miskin, nggak punya uang, Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nauzubillah ya. Dan ini perkara jahiliyah ini ada pada zaman kita sekarang ini barakallahu fikum mereka yang menganggap ahlu sunnah wal jamaah itu di atas kebatilan kenapa karena kebanyakan orang ahlu sunnah itu miskin sekaya kaya pun ahlu sunnah bayangkan tuh sekaya kayanya orang ahlu sunnah itu tetap dibanding orang-orang yang mencari dunia tetap miskin walaupun kelihatannya kita punya mobil punya motor ya kan punya rumah tingkat punya ini dan itu tapi mereka orang-orang pencari dunia itu lebih kaya gitu loh mobilnya bukannya satu lima pun lebih Paham ya? Barakallahu fikum. Naam. Tapi ingat ya, ya barakallahu fikum kita bergaya hidup sesuai dengan sunnah dalam artian mencukupkan apa yang Allah telah berikan kepada kita, ya, berusaha qanaah, bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, tidak merasa rakus terhadap dunia itulah yang baik. Jangan sampai kita berlagak kaya tapi hutang semuanya. Paham ya? Eh, beli mobil sana, beli tanah sana, beli emas ini dan itu, tapi hutang semuanya. Ewa. Eh, jangan sampai ya. Kita hidup santai saja, hidup dengan tenang. Dalam artian rezeki yang Allah telah berikan kepada kita, kita syukuri barakallahu fikum. Seadanya, secukupnya. Nah, barakallahu fikum. Tidak perlu kita hidup mewah-mewah. Kenapa? Karena dalam perkara dunia Rasulullah sudah menganjurkan, mengarahkan kepada umatnya agar senantiasa berhati-hati. Ungduru ilaman huwa asfala minkum kata Rasulullah. Wala tangduru ilaman huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Apa artinya? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya, membimbing umatnya agar tidak melihat dalam perkara dunia, melihat yang atasnya jangan. Melihatlah orang yang di bawah kita. Kita kelihatannya sudah makan tiap hari, tiga kali sehari, bahkan lebih dari itu. Tapi ternyata di bawah kita masih ada orang orang miskin, orang fakir yang mungkin mereka belum tentu dalam sehari itu makan. Itu harus kita syukuri. Barakallahu fikum nikmat yang diberikan kepada kita harus kita syukuri. Nam, la in syakartum la azidannakum wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Dan jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi jangan sampai kita dalam masalah dunia melihat orang yang di atas kita. Kalau kita melihat orang yang di atas kita, kita nggak akan puas, nggak akan kenyang. Kenapa? Mungkin kita sekarang per bulan sudah mendapatkan gaji satu miliar, ternyata yang di atas kita masih 3 miliar. Akhirnya kita ingin mengejar, mengejar ingin mendapatkan 3 miliar. Seperti itu manusia. Man shbaan dua perkara atau dua manusia yang tidak akan kenyang. Manhumun fil ilmi la yashba wa manhumun fid dunya la yashba. Orang yang keinginan kuatnya adalah ilmu, dia nggak akan kenyang. Pasti ingin terus mencari ilmu. Ilmu yang ini sudah dapatkan, pengen ilmu yang berikutnya. Ilmu yang ini sudah dikuasai, pengen ilmu yang itu. Eh, ilmu mustalah sudah bisa, pengen ilmu usul. Ilmu usul sudah bisa, pengen ilmu fikih. Seperti itu. Begitu pula orang yang pencari dunia. Eh, pencari dunia bagaimana? Manhuman dunia lah. orang yang keinginannya ambisi kuatnya dunia nggak akan kenyang. Sudah dapat per bulan satu juta, per bulan lima juta, pengen untuk mendapatkan per bulan satu miliar. Itulah ambisi dunia. Kita tidak demikian ya. Eh, ingat-ingat sabda Rasulullah tadi, "Ungduru ilaman huwa asfal minkum." Lihatlah oleh kalian, lihatlah oleh kalian orang-orang yang di bawah kalian. Wala tangduru ilaman huwa fawqakum dan jangan sekali-kali kalian melihat orang yang di atas kalian. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah dunia. Tujuannya apa? Dzalika ajdaru. Yang demikian itu lebih pantas Allah tazdaru agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tazdaru nikmat Allah alaikum agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kalian. Berusaha untuk kona'ah, eh, bersabar. Apa yang ada pada diri kita? Kalau kita belum punya uang ya jangan hutang. Nah, barakallahu fikum usaha semaksimal mungkin barakallahu fikum. Sekarang banyak fenomena yang terjadi, tidak punya uang, mah hutang beli mobil, beli motor, akhirnya tidak mampu juga untuk membayar hutangnya. Jangan. Lebih bagus kita mengumpulin uang kemudian kalau sudah punya baru dibelikan. Ayo, wah, itu lebih bagus barakallahu fikum. Naam. Kenapa tujuannya? Tujuannya agar kita tidak terbebani. Nah, barakallahu fikum tujuannya itu. Kona'ah. Nah, Allah Subhanahu wa taala Nah, barakallahu fikum telah memahyukan eh, disebutkan dalam sebuah hadis barakallahu fikum melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan arahan bimbingan kepada hamba-hambanya nah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam apa Naam qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa Allah bima ata sungguh telah beruntung orang yang berislam Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam dan kemudian berikan rezeki dengan cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa Allahu bima ata dan dia merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Taala berikan kepadanya. Nah, jangan rakus terhadap dunia. Dunia itu sementara, sesaat saja, tidak selama-lamanya. Cukupkan yang Allah Taala berikan kepada kalian, syukuri. Semoga Allah Taala berikan rezeki yang lebih daripada itu ketika kita mensyukuri rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Santai saja. Nah, rezeki semuanya sudah diatur. Naam, rezeki semuanya sudah diatur. Ketika seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pintu untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri. Fa kaifa takhafu al faqra wallahu raziqa? Qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Naam. Wajib atas dirimu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika engkau lalai Nah, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Akan datang kepadamu rezeki yang dari arah yang kamu tidak sangka-sangka. Kamu nggak tahu, tiba-tiba datang rezeki. Datang rezeki nomplok ya istilahnya ya. Nah, santai duduk, saat ternyata ada orang datang ngasih uang 5 juta misalkan. Ini contoh aja ya. Rezeki itu dari mana-mana saja bisa. Dan nah, rezeki itu nggak harus uang ya, ingat-ingat. Jangan pandangan kita yang namanya rezeki itu harus uang, nggak itu nggak harus uang. Rezeki yang paling besar adalah kita diberi keistiqomahan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu rezeki yang paling besar kita jaga. Nah, uangnya banyak tapi dia menyimpang dari Al-Quran dan as Sunnah, hati-hati. Itu bukan rezeki. Nah, rezeki yang benar atau rezeki yang hakiki yang bisa menyelamatkan seorang hamba adalah ketika dia diberikan keistiqomahan di atas Al-Quran dan As-Sunnah misalnya misalnya ummah. Itu rezeki yang besar. Jadi jangan sampai kita ketika mendengar rezeki, rezeki, rezeki itu hanya uang saja bukan. Uang itu cuma diantaranya. Paham ya? Di antara rezeki adalah uang gitu. Tapi enggak semuanya. Nah, rezeki yang paling besar apa tadi? Istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah bifah salafil ummah itu. Santai saja, hati senang walaupun nggak punya uang. Naam. Paham ya? Barakallahu fiikum ya naam. Tapi belum tentu ketika punya uang hati senang. Nah, uang curian belum tentu senang yang punya yang punya. Uang riba belum tentu senang orang yang punya. Nah, hati-hati. Nah, barakallahu fikum ayo. Kembali kepada pembahasan kita yang inti di sini, kata beliau sini perhatikan wa fil ayatil ukhra dan dalam ayat yang lain, nah barakallahu fikum wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'yi. Perhatikan ini. Ini cacian makian kaum Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan apa atau Nabi nah barakallahu fikum kaumnya nah barakallahu fikum Nabi Hud alaihissalam bayangkan bagaimana mereka mengejek nabinya eh, mengatakan bahasanya wa mana roka tidak aku melihat kamu eh, ittaba'aka illa tidaklah kami melihat kamu melainkan yang mengikuti kamu adalah orang-orang hum aradhiluna nah, mereka adalah orang-orang rendahan kita badi ra'i yang akalnya pendek katanya nah, Allah musta'an Allah musta'an ai alladzina laisa indahum ra'yun ya kan yaitu orang-orang yang mereka tidak memiliki pemikiran humul ladzina taba'uk mereka adalah orang-orang yang mengikuti kamu min ghairi rawiyatin wa min ghairi tafkirin tanpa memiliki ilmu tanpa memiliki pemikiran ayo wah ngejek seperti itu naudzubillah santai saja kita harus sunnah jamaah dimanapun kita berada walaupun kita miskin kita fakir atau misalkan kita hidupnya pas-pasan santai saja pertolongan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala nah tidak perlu kita mengumpulkan banyak harta tapi tidak istiqomah jangan Harta itu akan menyusul ketika seorang itu niatnya benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya harta, niatnya adalah dunia, niatnya adalah uang, nah barakallahu fikum belum tentu ilmu menyusul. Nah barakallahu fikum. Ayo. Nah. Berikutnya, wa kadzalikal musyrikuuna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu yaskharuna min du'afa. Waktu itu mereka yaskharun, mereka mengejek mereka mencaci maki min du'afa'il mu'minin dari kalangan mukminin yang lemah. Jadi mereka berbangga-bangga, sombong di hadapan apa? Sombong di hadapan orang-orang mukminin yang lemah. Bayangkan itu. Naam. Min Bilalin wa Salman wa Ammar bin Yasir wa Abi wa Ummi. Di antaranya, naam mereka lansang dan mereka berbuat jahat kepada Bilal. Naam, Termasuk salah satu sahabat Rasulullah. Wa Salman wa Ammar bin Yasir wa Abi dan bapaknya, naam wa Ummi dan ibunya. Nah, wa yaskharuna min du'afa'is sahabat dan mereka juga sombong di hadapan para sahabat yang lemah. Hatta innahum qalu hingga mereka mengatakan barakallahu fikum. Naam hingga mereka mengatakan apa? Hingga mereka mengatakan innahum qalu ma najlisu ma'aka wa haula indak. Kami tidak akan duduk bersamamu dalam keadaan eh, ketika mereka bersama atau ketika mereka di sisimu. Ij'al lana majlisan ghaira majlisihim hatta natafaham ma'aka Jadikanlah perhatikan sombongnya mereka. Jadikanlah kita ini majelis yang khusus yang bukan majelis mereka gitu loh. Nah, hingga kita bisa saling memahamkan atau kita nam barakallahu fikum akan berbicara untuk biar paham bersama kamu. Nah, barakallahu fikum. Mereka sombong. Ija'al lana majlisan ghaira majlisihim. Jadikanlah untuk kita ini majelis khusus selain majlis mereka hatta natafaham hingga kita bisa saling memahami ma'ak bersamamu fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hirsi ala hidayatihim maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semangatnya beliau untuk memberikan hidayah kepada mereka ad-dalalah wa irsyad menunjukkan mengarahkan kepada jalan yang benar arada an yaj'ala lahum majlisan khasan Allah subhanahu na'am barakallahu fikum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah, hendak atau ingin menjadikan untuk mereka majelis yang khusus Fa'atabahullahu azza wa jalla Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun juga mengkritik. Nah, mengkritik dan juga memberikan nah barakallahu fikum memberikan apa? Memberikan teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulih wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal Jangan sekali-kali kamu mengusir orang-orang yang mereka berdoa menyeru Rabb mereka Nah pagi dan petang yuridun wajah yang mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma min hisabihim min syai'. Kamu tidak apa? Bukan urusanmu atau kamu tidak apa-apa. Eh? Dari perhitungan mereka sedikit pun. Nah, wa min hisabika alaihim dan juga perhitungan kamu tidak ada pada mereka. Min syai' sedikit pun. Fatanam fataku fatakuna zalimin. Yang akhirnya kamu akan mengusir mereka, akhirnya kamu menjadi orang yang zalim. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din. Dan demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya liyaqulu agar mereka pun hingga mereka pun apa? Na'am barakallahu fikum agar mereka mengatakan atau hingga mereka pun mengatakan aha ulai manallahu alaihim min bainina. Apakah mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan karunia nah, antara atas mereka di antara kita? Nah, barakallahu fikum. Wa qawlihi aha ulai manallahu alaihim min bainina. Haula ya'nuna du'afa sahabah mereka sombong, barakallahu fikum. Mereka sombong ya. Nah, barakallahu fikum, mereka sombong. Nah, mereka mengatakan, "Ahaula imanallahu alaihi min bainina?" Apakah mereka, yaitu para sahabat yang lemah itu, yang Allah telah berikan nikmat di atas mereka, ya, yang Allah telah berikan nikmat atas mereka daripada kita? La yumkinu an, yas, an yasbikuna ilal khair. Tidak mungkin mereka bisa mendahului kita dalam kebaikan pada kebaikan. Laukana khairum masabakuna ilai Kalau seandainya nah hal tersebut adalah kebaikan saya Mas alaih saya mereka tidak akan mampu mendahului kita. Nah, wa mislumul an alladziina yasifuna al-ulama dan seperti mereka sekarang alladziina yasifuna yasifuna al-ulama yang mereka mensifati para ulama bi annahum indahum ra'yun la tafkir. Perhatikan orang-orang yang mencaci maki para ulama ahlu sunnah hati-hati. Nah, mereka mengatakan bahwasanya para ulama ahlus sunnah mereka tidak memiliki pemikiran, tidak pula memiliki memiliki pendapat. Wa anna nadharuhum qarib bahwasanya pandangan mereka itu yang dekat saja. Wa indahum tahad tahajjurun dan mereka memiliki apa? Nah, barakallahu fikum di sisi mereka, nah barakallahu fikum memiliki nah istilahnya mudah mendiamkan teman atau mudah mendiamkan manusia. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa indahum shiddatun ila akhir ma yaqulun Dan mereka juga nah barakallahu fikum menurut mereka memiliki kekerasan. Jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dituduh dengan keras mutasyadid dan semisalnya. Jangan tertipu dengan ucapan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kita bukan mutasyaddidun. Kita ahlu sunnah wal jamaah berusaha untuk insaf di dalam menjarah wa ta'dil. Nah, di dalam mengkritik orang-orang hizbiyin, mengkritik orang-orang ahlu bidah dengan cara insaf pertengahan. Tidak sembarangan, la ifrat wa la tafrid, tidak berlebihan, tidak pula menganggap remeh. nah Wa syekh ma kataba hadhil masail tarikh nah Dan Syekh Rahimah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidaklah menulis risalah ini atau permasalahan-permasalahan ini tarikh enam dikarenakan sejarah-sejarah wa inna ma katabaha litahdzir. Nah, bukan karena sejarah saja ya. Namun beliau menulis kitab ini nah barakallahu fikum pada atau permasalahan-permasalahan ini ditahdir untuk memberikan peringatan dan berhati-hati bi an yuhdar hadil umur agar perkara-perkara ini benar-benar apa? Nah, barakallahu fikum di eh, dijadikan agar orang itu berhati-hati. anna min umur jahiliyah karena ini termasuk perkara jahiliyah. Alhamdulillah sudah kita selesaikan permasalahan jahiliyah yang kedelapan yaitu bahwasanya lawan daripada permasalahan jahiliyah yang ketujuh 7 bahwasanya mereka berdalilkan bahwasanya kebatilan itu adalah ngam bersama orang-orang yang lemah jadi kebatilan itu menurut mereka adalah orang-orang ketika yang mengikuti adalah orang-orang lemah jadi seperti kaum Nuh alaihissalam menganggap Nabi Nuh di atas kebatilan karena yang mengikuti adalah orang lemah orang-orang bawahan orang-orang rendahan dan sedikit pengikutnya dan semisalnya wal billah Nas'alullah salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'alullah an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan walhamdulillahi rabbil alamin.